Makanya dulu orang Melayu kalau mau nikah, wow, lama sekali orang Melayu nikah. Makanya jangan heran, tujuh hari tujuh malam, Malam pertama malam merisik mengintai kira-kira dia sudah punya calon atau belum. Malam kedua malam meminang kalau memang belum ada calonnya maka dia dipinang. Malam ketiga malam berinai, malam keempat malam berkhatam Quran, malam kelima malam akad, malam enam malam ketujuh malam pesta besar. Pesta khusus satu malam, pesta umum satu malam, tujuh hari tujuh malam. Begitu dulu. Sekarang tidak ada lagi. tiba-tiba udah goncengan aja kamu nikahnya kapan dulu mau nikah Januari kepada Ustaz Abdul Somad Arab memberikan nasihat pernikahan di bulan Januari bulan Januari kita datang ke rumahnya pesta Januari tahun depan baru diundang acara akikah dulu gitu sekarang kiamat oleh sebab itu maka kembali anak-anak Alhamdulillah Bapak Gubernur dengan ini memencet tombol di masjid di daerah mana tak boleh sebut nama daerahnya menjaga kode etik jurnalistik kepada bapak pimpinan daerah diwakili kepala kantor Kementerian Agama memencet tombol maghrib mengaji kepada para wartawan Arab mengambil liputan karena inilah inti acaranya besok mau masuk koran pemencetan tombol habis bateri. Alhamdulillah sejak malam 17 Ramadan ditandai pemencetan tombol sampai hari ini maghrib mengaji berjalan apa maknanya maghribnya mengaji anak-anak satu pun tak ada mengaji pergi kita ke surau langgar musallah sunyi sepi Pak Haji ya Anak-anak ke mana? Ke mana Pak? Sudah berbuih mulut kami memanggil Pak Ustaz. Anak-anak bapak ibu harap antar dari maghrib ke isya hilang. Setelah dicek rumah ke rumah ternyata anak-anak sedang bermain-main. Dengan siapa? Upin dan Ipin. Upin dan Ipin baik. Saya tak ragu dengan itu. Meme pun baik. Meme baik, tak salah. Ada satu yang saya khawatirkan, Bang Saleh. Bang Saleh Hati-hati. Bang Saleh memang tak jahat. Dia kerjanya minjamkan buku dengan mobil kecil. Cepat balik ya. Eh, Ustaz ternyata sering nonton juga ya. Iyalah, anak keponakan kita nonton, tak kan kita diam aja. Artinya apa? Ini anak-anak kita di mesti kita kontrol. Emak saya, ayah saya, membesarkan saya itu tak terlalu berat. Tapi saya sekarang, saudara-saudaraku yang sebaya dengan saya, tanya Pak Rektor. Dulu Pak Rektor membesarkan anak-anaknya sampai bisa kuliah ke luar negeri kira-kira berat tidak? Tak terlalu berat. Yang merusak kepala Abdul Somad ini Nih tak banyak, bisa dihitung lima jari. Unyil, Ucrip, Usrok, Pak Oga, Pak Raden. Tapi anak-anak kita sekarang yang merusak kepalanya datang dari Amerika. Wonder Woman, Spiderman, Batman, Catwoman. Mohon maaf Pak Rektor, mohon maaf ini akademisi ini tak boleh porno. Wonder Woman, Spiderman, Batman. Semuanya kolornya di luar. Padahal dalam tradisi orang Melayu pantang menampakkan lekukan. Makanya kalau laki-laki pakai kain song songket. Kalau tempat kami pakai songket. Kalau mau pergi undangan pakai songket. Songket itu dua. Kalau anak lajang songketnya di atas lutut. Kalau yang sudah menikah di bawah lutut. Makanya kalau ibu nanti suaminya pasang songket di atas lutut waspadalah. Kenapa anak muda itu songketnya di atas lutut? Supaya kalau dalam perjalanan ada apa-apa mudah dia buka silat. Karena di atas lutut. Tapi kalau di bawah lutut, nah itu udah diintai-intai malaikat maut lah. Nah, oleh sebab itu apa maknanya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang Oleh sebab itu maka kita diajarkan budaya, agama, sejalan Kalau tidak sejalan yang mengalah adalah budaya Karena budaya cipta, karsa, karya otak manusia mungkin salah relatif tapi yang datang dari Allah la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tak ada kebatilan di depan di belakang di kanan di kiri di atas di bawah yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim ibu-ibu yang di atas masih ada grup wirid yasin? Tak ada lagi orang baca yasin. Ada Pak Ustaz? Kapan? Sore. Sore apa? Sore Jumat. Ramai. Ah, adalah agak dua tiga orang. Itu sebetulnya mempererat persatuan. Masalah apa yang dibaca ya Pak Ustaz kami katanya nggak boleh lagi baca surat Yasin Surat Yasin itu Quran atau bukan Quran? Quran. Mana ada larangan membaca Quran? Kecuali Yasin itu di luar Quran. Ya ini di luar nih Pak Ustaz. Mana? Nih. Itu Quran yang sudah dipisah. Namanya surat Yasin. Dengan berbagai macam fotonya, ada foto selfie, ada WhatsApp, ada close up, macam-macam. Baca Yasin. Ibu-ibu Sore ini kita tidak baca Yasin seperti biasa lagi ya. Tapi kita sore ini memperbaiki bacaan. Karena kalau cuma baca-baca-baca aja kita sudah lama. Sore ini kita perbaiki bacaan. Nah, untuk yang pertama, Ibu Ketua dulu. Ibu Ketua, silakan baca tiga ayat.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 Demi untuk memutuhkan jamaah percaya aja bahawa dia batuk. Kalau dia tak batuk mudah-mudahan dia batuk. Dahlah bu, ah, mudah-mudahan ibu cepat sembuh ya. Ibu yang ketiga apa cah bu? Ya, ya asin. Apa bu baca ya asin? Ini kan ayat dua gitu deh. Rupanya baca Latin. yang baca Latin rupanya baru belajar apa salahnya dah selesai Jumat depan ibu-ibu Jumat depan kita tidak baca Yasin lagi jadi kita akan hadirkan Ustadz kita baca tafsir surat ya Yasin bacanya adalah tafsir surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ini ada yang mengatakan maknanya ya insan. ada pula hadis mengatakan ini salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anal hasyr anal aqib anal fatih anal khatim anal eh, taha ana yasin ana ahmad ana muhammad makanya disebut salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah Yasin Yasin itu siapa? Entahlah mungkin yang baca itu namanya Yasin ala yasin ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibillah yaitu kekasih Allah subhanahu wa taala. Jadi ada bacaannya, paham. Jadi bukan sekedar jangan sampai baca ujung-ujungnya. Ini sekarang banyak orang baca Yasin tapi yang dibaca ujung-ujungnya aja. Turja'un Fayakun Apa yang dibaca? Masih syukur boleh yang baca macam itu Pak Ustaz Ustaz jangan gejek-gejek Pak Ustaz Masih syukur dia baca Terus yang satu tu tak berbunyi lagi Apa yang kau baca? Ini hasil lip sync namanya Ini trend baru 2017 Pak Ustaz